Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Khotul iman rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan membaca kitab atau membaca risalah Hukuk Kibar Sini fil Islam karya Syekh Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah taala. Nah terakhir kemarin kita bahas tentang uh, kutipan hadis Ashabul Ghor tiga orang yang terperangkap dalam gua dan salah satunya ya, <clears throat> berdoa kepada Allah dengan bertawasul dengan amal soleh berupa berbakti kepada orang tua. Ini adalah bagian dari menunaikan hak kabirus ini orang yang lebih tua usianya orang yang lebih tua plus orang tua dan ini disampaikan oleh penulis adalah sebab penting berbakti kepada orang tua adalah sebab penting hilangnya kesusahan dan dimudahkannya segala urusan. Kemudian beliau mengatakan wa nususu syar'ina al-mutahhar dan berbagai nas dalam syariat kita yang suci dan berbagai dalil dari kitabullah dan sunnah nabinya. Salawatullah wassalamu alaih berkaitan dengan memperhatikan hak ini, hak kibarus ini dan e, menunaikannya atau hak orang tua dan menunaikannya kasih kathiratun jidan sangat banyak sekali disebutkan oleh para ulama di buku-buku tentang adab Walau tolak atas seandainya Anda mentelaah satu kitab yang alfad satu-satunya, tiada duanya. Satu kitab yang agung yaitu kitab Al-Adab Al-Mufrad karya Al-Bukhari rahimahullah taala ya, dan atau kitab-kitab para ulama yang lain yang membahas topik ini saya Anda akan bisa melihat dan membaca demikian banyak hadis dan nas yang mendorong orang-orang yang beriman dan umumnya kaum muslimin untuk menunaikan hak agung ini dan memperhatikannya. Bahkan Anda akan e, melihat dalam kitab ini ada pun mufrad dan kitab para ulama al-sunnah yang lain Anda akan lihat adab yang demikian agung yang ada dalam Islam. Al-khuluq al-ali, akhlak yang luhur, yang dimiliki oleh generasi para sahabat radhiyallahu anhum dan orang yang mengikuti mereka dengan baik adab dan akhlak yang hukum oh, yang luhur ma'akibah di sini bersama orang-orang yang eh, lebih lanjut usianya di antaranya adalah orang tua sendiri yang saya murma'an ala mahad maka akan eh, akan akan lewat bersama kita lamahat sekilas eh, sebagian dari dalil-dalil tersebut dan isyarat isyarat di sini maknanya ya, ya sekilas ila tarfin minhu sebagian darinya insyaallah wa huna naqifu waqfatan maka di sini kita berhenti sejenak yang tidak boleh tidak harus kita berhenti sejenak jika kita mendengar tentang hak orang yang lebih tua dan ajaan syariat Islam untuk melaksanakannya dan memperhatikannya. Maka masing-masing dari kita perlu sejumlah hal, sejumlah poin yang perlu dia ingat dalam hatinya dan dia kumpulkan dalam pikirannya supaya menjadi alat bantu untuk bisa melaksanakan kewajiban ini Wa illa jika ini tidak ada, maka pengaruh dari mendengar pengajian ini atau membaca buku ini, pengaruhnya cuma muakotan, cuma sementara atau bahkan sama sekali tidak ada. Wa ulmih maka aku singgung sekilas dalam kesempatan ini satu problem yang kita sering hadapi dalam kehidupan eh, al-amaliyah, dalam kehidupan eh, keseharian kita merupakan kehidupan yang penuh dengan amal. Eh, haitsu inna manasma'u mawa'id nafi'ah di mana kita sering mendengar, menyimak nasihat-nasihat yang manfaat dan peringatan yang menyentuh. Ila anana akan tetapi keterpengaruhan kita dengan nasihat-nasihat tersebut cuma waktian, cuma sesaat. Maka sebagian orang eh, keterpengaruhan dia dengan nasihat tadi Eh, berlangsung seminggu atau kurang atau lebih. Semuanya tawakaf kemudian pengaruh tadi berhenti. Padahal tidaklah sepatutnya bagi kita punya kondisi semacam ini. Bahkan sepatutnya kondisi kita bersama nasihat dan peringatan yang kita dapatkan manakala kita diingatkan dengan tentang bab-bab kebaikan Tidaklah kita sikap kita adalah al-istidamah terus menerus terpengaruh ter, terus ter, uh, eh, terus menerus terkesan wan muasalah dan sambung bersambung sebagaimana firman Allah taala wala anam fa'alu ma yu'aduna seandainya mereka melakukan apa yang dinasihatkan kepadanya niscaya itu akan itu lebih baik wa asyadda dan lebih tegak dan lebih kokoh ilmunya lebih kokoh dalam hati maka ayat ini dalil bahasanya jika orang itu mengamalkan ilmu maka ilmu akan terpatri kokoh di dalam hatinya wa idzal la'atainam millatuna ajran 'azima dan sungguh akan kami berikan kepada mereka dari sisi kami pahala yang besar dan akan kami tunjukkan kepada mereka jalan yang lurus Pemintar dan cerita unik yang bisa disebutkan dalam konteks ini An Ahadul musallin ada salah satu jamaah sholat di satu masjid di Arab Saudi tentunya Ja'a menemui seorang khatib jami Khatib masjid jami hayihi di kampungnya Dan jamaah ini mencela ya, si imam yang sekaligus khatib ya, dia celah imamnya, imam masjid kampungnya dengan mengatakan Anda sejak bertahun-tahun lamanya khutbah terus di sini. Apa yang telah Anda lakukan? Wa aisyait qaddamta. Apa yang telah Anda berikan eh, kepada kami jamaah ya, masjid ini? Maka si khatib menjawab ala segera langsung menjawab dengan mengatakan anda selama jangka waktu tersebut bertahun-tahun mendengar ceramah, mendengarkan pengajian, tastami'una ilai yang kau dengar uh, nasihat-nasihatku. Apa yang kalian telah lakukan dengan nasihat-nasihat tersebut? Artinya famuhimatul khatib tugas pokok ya namanya khatib telah menjelaskan, memberikan nasihat dan mengingatkan. Sedangkan wasami dan orang yang mendengarkan jika sampai kepadanya kebaikan maka adalah dia mengamalkannya dan kontinu mengamalkannya seiring meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala eh, agar kebaikan tersebut tetap menjadi kehidupan amaliyah yang dia terapkan dan langgeng dia terapkan sampai Allah wafatkan dalam keadaan Allah ridha kepadanya. Maka eh, tadi beliau sampaikan supaya kita bisa terus menerus mengamalkan nasihat sehingga nasihat yang disampaikan di buku ini tentang hukum kibaris ini itu tidak bersifat sementara ada beberapa poin yang harus diingat dan terkumpul dalam hati seseorang. Wali maka berdasarkan hal tersebut maka dalam masalah ini yang kita bahas yaitu hukum kibaris ini kita memerlukan sejumlah poin yang sepatutnya nastahdiruha kita hadirkan dalam hati kita sehingga ini jadi alat bantu kita untuk bisa menunaikan hak ini dan terus menerus menerapkannya sampai kita berjumpa dengan Allah Jalla wa ala dan uh, wala ali dan semoga aku bisa meringkaskan poin-poin tersebut dalam eh, meringkaskan hal-hal tersebut dalam poin-poin berikut yang pertama adalah naqifu ala waqafa ala artinya mengetahui. Hendaknya kita mengetahui dalil-dalil Quran dan Sunnah yang menunjukkan pentingnya memperhatikan hak agung ini yaitu hak kibarus ini. Karena dalil itu memiliki pengaruh yang sangat besar dalam jiwa seorang mukmin. Kita bicara mukmin, kalau mungkin orang kafir sama aja baginya. Namun jika jiwa itu ada jiwa orang yang beriman, maka dalil itu ya, seharusnya sangat berkesan dalam dirinya. Sangat berkesan pada jiwa orang yang beriman dan hati yang tulus. Fawallahi thumma wallahi. Maka demi Allah kemudian demi Allah. Sungguh sabda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan bahasanya sungguh di antara bentuk mengagungkan Allah adalah menghormati orang yang beruban dan dia adalah seorang muslim. Seandainya hadis ini sodafa bertepatan dengan hati yang lurus, yaitu hati yang leisa alihi kadarun tidak ada keruh di hati itu, berarti hati yang jernih. La risyawah tidak ada tutup pada hati tersebut. Ya, lahazzahu niscaya hadis ini akan mengguncang hati tersebut betul-betul mengguncang dan memberikan pengaruh pada hati tersebut dengan pengaruh yang luar biasa. Demikian juga sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Laisa minna malam yuakir kabirona." Bukalah umatku orang yang tidak menghormati orang yang lebih tua. Maka kita perlu berulang-ulang mendengar dalil-dalil ini dan mendengar hadis-hadis yang penuh berkah ini dari Nabi kita Al-Karim Salatullah Wasallamu Alaihi. Sehingga dengan kita mendengar dan berulang kali mendengar, eh, maka hadis tersebut, kemudian hadis tersebut tertanam dalam jiwa kita, maka ini menjadi aunan lana, alat bantu kita untuk bisa melakukan kebaikan. Dan kebaikan itu bertingkat-tingkat ada manazil, ada terminal-terminalnya dan ada ya, tingkatan-tingkatannya. Maka derajat dan terminal pertama menuju kebaikan adalah mendengarkan dalil tentang kebaikan. Kemudian terminal yang kedua adalah paham maksud dalil. Kemudian yang ketiga adalah mengamalkan dan menerapkannya. Maka ada ada marahil, ada tahapan-tahapan menuju kebaikan yang seorang hamba itu bertingkat-tingkat di dalamnya. Oleh karena itu, syariat memotivasi orang untuk belajar ilmu dan menghadiri majelis-majelis ilmu. Liannaha karena majelis ilmu adalah bawabah, gerbang yang darinya seorang muslim akan memasuki fadail hal-hal unggul, perbuatan-perbuatan unggul, sifat-sifat unggul dalam semua bentuknya. Wal khairat dan akan adalah pintu gerbang yang mengantarkan seorang muslim untuk mengenal berbagai macam kebaikan. Min ausai abu abiha ya, dari pintunya yang seluas-luasnya. Maka kita mengenal kebaikan lewat majelis ilmi. Kita tahu hal-hal yang diperintahkan, hal-hal yang merupakan amal soleh lewat ini. Maka dia telah betul-betul bawabah. Majelis ilmi yang mengkaji firman Allah dan hadis Nabi, perkataan para ulama adalah betul-betul bawabah gerbang menuju al-fadail dan al-khairat. Kemudian yang kedua agar kita bisa continue dalam beramal adalah minta tolong pada Allah, mengadu kepada Allah agar Allah menolong kita atau menolong Anda untuk menunaikan hak ini. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ihris harus fa'uk yanfa'uk wasta'in billah." dalam Anda bersemangat untuk melakukan hal yang manfaat. Dan jangan lupa wasta'in billah, minta tolong kepada Allah agar bisa melaksanakan hal yang manfaat. Dalam Al-Qur'an Allah Ta'ala berfirman Ia karena butuh wa iya karena sta'in Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah Hanya kepadamu kami minta tolong Dan Allah Jalla wa'ala berfirman Wa'buduhu wa tawakal alaih ya, surat Hud ayat 123 ini sama dengan surat Al-Fatihah fa'buduhu itu sama dengan iya karena abudu. Wa tawakkal alaih itu sama dengan wa iya karena sta'in. Ya, karena orang yang uh, orang yang tawakal kepada Allah maka dia hanya minta tolong kepada Allah. Kemudian dia minta tolong hanya kepada Allah dia minta tolong. Ya, maka dia andalkan untuk terwujudnya harapannya, dia andalkan, dia pasang uh, harapannya kepada pada Allah Subhanahu wa taala. Falakudratalaka maka kita tidak memiliki kemampuan untuk menunaikan hak-hak ini hak kibari sini ila ida amadakallah kecuali jika Allah membantu Anda membantu kita dengan bantuannya dan taufiknya. Oleh karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan pada Muad bin Jabal, Ya, sesungguhnya aku mencintai wahai Mu'ad ya, Maka Mu'ad mengatakan aku, aku pun demikian mencintai wahai Rasulullah Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi mengatakan Janganlah engkau tinggalkan untuk berdoa di dubur setiap sholat dan yang dimaksud dengan dubur setiap salat di sini adalah eh, adalah qabla eh, adalah qabla salam karena dubur salat jika isinya adalah doa, maknanya adalah sebelum salam. Dan dubur salat jika isinya adalah zikir adalah ba'da salam. Rabbi a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku untuk bisa mengingatmu, bersyukur atas nikmatmu dan beribadah yang baik kepadamu. Dan yang disebut dengan husnul ibadah adalah al-ikhlas wal mutaba'ah Ya, ibadah yang e, motivasinya adalah ikhlas karena Allah dan sesuai dengan tuntunan itu yang dimaksud dengan husnul ibadah, ibadah yang bagus, ibadah yang baik. Maka yang, eh, yang jadi pelajaran adalah aini. Ya Allah, Rabbi aini. Ya Allah, tolonglah aku untuk bisa beribadah kepadamu. Ini, untuk bisa beribadah kepadamu dan di antara bentuk ibadah kita kepada Allah adalah menunaikan hukuk kibari sini. Maka kita perlu minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala agar bisa menunaikan hak ini. Maka jika Anda mendengar atau mengetahui al-fadilah satu hal yang luhur dan utama, satu hal yang amalan yang istimewa ya, atau salah satu bab, eh, salah satu pintu kebaikan, maka mintalah kepada Allah agar Allah menolong Anda untuk bisa melaksanakannya. Agar Allah memudahkan Anda untuk bisa melakukannya. Agar Allah memberikan taufik kepada Anda agar bisa menunaikannya. Dan, dan minta kepada Allah agar Allah jangan menyerahkan Anda kepada diri Anda. Karena jika Allah serahkan kita kepada diri kita, maka nggak akan ada yang menolong, nggak akan ada yang bisa dan mewujudkan apa yang kita inginkan. Kemudian kiat yang ketiga agar kita bisa continue melakukan amal kebajikan secara umum dan amal kebajikan berupa menunaikan hukuk di baris ini menunaikan hak orang yang lebih tua ya, poin yang ketiga adalah antas tahdir hendaknya anda mengingat menghadirkan dalam pikiran Wahai seorang muslim mendapatkan taufik adalah Anda hadirkan dalam pikiran Anda atau bahasa bebasnya, terjemah bebasnya Anda mengingat buah yang sangat penting dan kebaikan yang demikian luas yang merupakan dampak mutarotabah atau mutarotibah merupakan dampak dari perhatian Anda terhadap hak ini dan pelaksanaan kita e, terhadap hak ini akan ada buahnya di dunia wal akhirah. Di dunia dan di akhirat. Maka Allah Subhanahu wa taala, Allah tabaraka wa taala telah siapkan bagi orang-orang yang menunaikan hak-hak ini kebaikan yang besar dan nikmat yang banyak di dunia dan di akhirat. Wahadal bir wal khairu wal ihsan maka kebaikan dan kebaikan wal ihsan dan berbuat baik dalam hal ini adalah berbuat baik kepada orang yang lebih orang yang sepuh itu adalah min asbab saat rezeki di dunia dan termasuk orang yang uh, ihsan berbuat baik kepada orang yang lebih tua adalah berbuat baik kepada orang tua dan berbuat dan berbuat baik kepada orang tua adalah silaturahim yang paling silaturahim Silaturahim yang paling silaturahim adalah birul walidain. Maka ini adalah menjadi sebab kelapangan rezeki di dunia dan dipanjangkan ajal seseorang. Ya, dan diberkailah kehidupannya. Dan hilang darinya al-muqaddirat. Berbagai hal yang mengeruhkan hatinya. Wal humum wal ahzan. Dan diantara yang mengeruhkan hati itu adalah al-humum wal ahzan. Humum jamak dari ham, ya, kesedihan dan ketakutan memikirkan sesuatu yang belum terjadi. Ahzan jamak dari hazan atau huzan kesedihan dan kegalauan karena memikirkan sesuatu yang telah terjadi. Dan e, eh, menjadi sebab terpalingkannya, tersingkirkannya berbagai macam musibah dan ujian. Allah Taala ber, uh, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inamatum sarun afaikum. Ya kalian itu diberi kemenangan dengan sebab orang-orang lemah kalian, dengan sebab doa orang-orang lemah di antara kalian. Dan minat doa adalah kibaru sini. Minat doa eh, adalah kibaru sini maka dan uh, tentu tidaklah diragukan bahasanya kibarus ini orang yang sudah sepuh itu daif. Jalannya pelan-pelan, lemah fisiknya. Ya. Maka dia itu apa? Ya, maka disebabkan doa orang-orang semacam ini dan dia akan berdoa manakala kita berbuat baik kepadanya, kita menolongnya, kita melayaninya, kita berkhidmat padanya, ya, maka dia akan ya, banyak berdoa. Dan itu adalah sebab kalian mendapatkan pertolongan. Hadis yang diatkan oleh Abu Nu'aim dalam ma'rifat Sahabat dari Abu Ubaidah. Dan di sana ada Al-Waqidi dan Waqidi itu dalam hadis mutahambil kadib. Maka ini daifun jiddan juga diriwayatkan oleh Al-Bazar. Namun e, makna hadis ini ada di hadis yang lain yang sahih yaitu hadis yang kedua Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan abruni apa aku carikan untukku orang-orang yang lemah di antara kalian fa inna turzaquna wa tunsaruna bi karena, karena kalian hanyalah pakai hasr lagi ada innama ya mengandung mana hanya kalian itu hanya diberi kelapangan rizki dan diberi pertolongan ya, dan pertolongan di, di sini bisa maknanya kemudahan dalam berbagai urusan itu hanya bidu'afaikum disebabkan orang-orang doa orang-orang yang lemah di antara kalian. Riwayat Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i dari Abu Darda. Ya, dinilai sahih oleh Al-Albani. Maka ini pentingnya manfaat besar dari menunaikan hak kibarus ini. Karena kibarus ini termasuk atau apa orang-orang yang lemah dan doanya itu adalah sebab kita mendapatkan kelapangan rezeki dan kita mendapatkan pertolongan dan kemudahan. Demikian juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang silaturahim. Yeah dan silaturahim dan berbakti kepada orang tua dan dan orang tua mesti adalah kibaru sini untuk kita semua nah, dan orang dan eh, berbakti kepada orang tua adalah silaturahim yang paling silaturahim Mansaroh sarara ayyubsatalahu rizkuhu siapa yang ingin agar rezekinya dilapangkan ayun saulahu fi atharihi atau dipanjangkan umurnya faliyasil rahimahu maka adalah dia menyambung hubungan kekerabatan menyambung hubungan dengan kerabatnya diatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Anas nah, tentang eh, makna dipanjangkan umur terdapat sejumlah penjelasan ulama di antaranya di antaranya adalah yang tadi kita baca dari perkataan penulis yaitu yubarok lahu fi hayatihi diberkahinya diberkahinya waktunya umurnya. diberkainya waktu, umur dan usianya. Maka usia yang berkah, maka dengan uh, umur yang singkat telah melakukan proyek-proyek besar. Eh, dalam umur yang singkat telah melakukan proyek-proyek besar yang manfaatnya sangat besar. Yang ini boleh jadi untuk orang lain itu butuh waktu yang lama. Eh, namun karena Allah berkahi umurnya maka proyek tersebut eh, telah berhasil dia laksanakan. <clears throat> Maka orang-orang yang Allah berikan keberkahan umurnya ya, semacam kita jumpai An-Nawawi rahimahullah taala yang wafat dalam usia 45 tahun namun telah melakukan proyek-proyek besar yang monumental yang kebanyakan karya-karyanya adalah monumental di berbagai macam bidang ilmu. Ya, itu selayaknya boleh jadi oh, oh, karya yang sangat bermutu, berkualitas itu ah, harusnya boleh jadi butuh umur yang lebih panjang lagi. Namun karena Allah berkahi umurnya, Allah berkahi waktunya, maka cukup dalam usia cuma sampai 45 tahun Ya, beliau telah menghasilkan karya-karya yang mensejarah. Orang mau belajar hadis, maka harus tidak ya, sah kalau belum belajar arba'in nawawiyah. Tidak nah, sah kalau belum belajar arba'in nawawiyah. Kalau orang mau bab tarhib wa tarhib, ya, bab motivasi untuk melakukan amal kebajikan dan hadis-hadisnya berkualitas, Ya, maka harus pakai Riyadus Salihin. Ya, buku induk dalam uh, bab zikir Al-Adkar Ya, buku penting kalau orang mau mengkaji Sahih Muslim, Sahih Muslim karya Nawawi. Ya, ma uh, <clears throat> maka salah satu makna dipanjangkan umurnya ya, yang tadi telah disebutkan yaitu Allah berkahi hidupnya, Allah berkahi waktunya, Allah berkahi usianya. Eh, yang antara bentuk eh, bentuk nyatanya adalah usia yang singkat namun menghasilkan manfaat yang besar dan abadi. Dan tentang masalah saya pakai yang dimaksud dengan rahim yang wajib untuk disambung dalam masalah ini ada tiga pendapat ulama tentang pengertian rahim yang wajib disambung. Pendapat yang pertama, ya, rahim yang wajib disambung adalah mahram, bukan mahram tidak wajib. Kemudian pendapat yang kedua adalah eh, ahli waris. Seandainya kita meninggal, siapa yang tergolong ahli waris kita? Nah, itulah orang-orang yang ketika kita hidup, kita wajib menjaga hubungan baik dengan mereka-mereka. Kemudian yang e, ketiga adalah semua orang yang punya hubungan darah. Semua orang yang ya, punya hubungan darah dengan kita. Semua orang yang statusnya kerabat, ya, ulil kurba kalau dalam bahasa Al-Quran. Ya, dan ini pendapat dan pendapat yang ketiga inilah pendapat yang lebih kuat. Dan kerabat eh, disampaikan oleh Syekh Ibn Thaymin di banyak tempat di ya, tafsir uh, tafsir surat Al-Baqarah dan yang lainnya. Pengertian kerabat adalah orang yang eh, kita dengan dia terkumpul paling jauh kakek nomor empat. Ya, maka ya, tentu kita punya bapak, ya, atasnya lagi kita punya kakek, itu kakek satu dan naik lagi sampai kakek nomor empat. Nah, semua orang yang uh, e, di bawah itu semua antara kita dengan dia boleh jadi ketemu di kakek nomor empat atau ketemu di kakek nomor tiga atau ketemu kakek nomor dua atau kakek satu, maka itu semua kerabat, itu semua korobah, itu semua ulil kurba yang kita punya kewajiban untuk jaga hubungan dengan mereka biqadul istitoah dengan sesuai dengan kadar yang menjadi kemampuan kita yang ini berbeda-beda dengan perbedaan uh, kondisi, perbedaan teknologi nah, dan lainnya. Faidah hakul kabir maka jika hak orang yang sepuh orang yang lebih tua itu dijaga eh, muhafadat alaih dijaga karena ditunaikan oleh orang-orang yang beriman dan diperhatikan oleh orang-orang yang beriman maka telah dilakukan bahasanya dalam min a'zami asbab taisir wal barokah Jadi antara sebab terpenting Allah itu memberikan kemudahan dan keberkahan dan tersingkirnya berbagai macam cobaan, ujian, bala dari manusia. Dan dia adalah sebab terwujudnya berbagai macam kebaikan yang besar dan nikmat yang bertubi-tubi pada seorang hamba di dunia dan di akhirat. Kemudian yang keempat, ya, poin keempat yang perlu diingat agar orang itu bisa kontinu dalam beramal saleh, diantaranya adalah menunaikan hak kibaru sini orang yang berusia lanjut adalah tata tatazakka. Hendaknya Anda, hendaknya kita mengingat satu kaidah. Wa aslan dan satu kaidah yang kaidah ini dasarnya adalah lususun kathirah. Dan banyak mas dari Quran dan Sunnah. yaitu kaidah kama tadi tudan. Sebagaimana Anda berbuat, Anda akan mendapatkan balasan yang semisal. Atau bahasa lainnya adalah al-jaza min jinsil amal. Balasan yang akan Anda terima semisal dengan perbuatan yang pernah Anda lakukan. Ya. Maka jika e, perbuatan kita adalah menghormati orang yang lebih tua, maka kita akan mendapatkan balasan dihormati oleh orang yang lebih muda. Allah Jalla wa Ala dan Allah Jalla wa'ala berfirman ya, Di antara dalil untuk kaidah ini Hal jazaul ihsan ilal ihsan Tidaklah balasan kebaikan kecuali kebaikan Maka sebagaimana kita al-ihsan telah berbuat baik kepada orang yang lebih tua Maka kita akan mendapatkan balasan berupa al-ihsan eh, Perbuatan baik dari orang yang lebih muda dan kebalikan dari hal ini, kebalikan dari hal jazal ihsan ilal ihsan eh, adalah thumma kana akibatul ladina asa usua. Dan dampak dan balasan bagi orang-orang yang berbuat jelek adalah kejelekan. Maka al-ihsan jika berbuat baik itu balasannya berbuat adalah mendapatkan eh, perbuatan baik. Wal isa'ah jazawah al isa'ah. Ya, kejelekan pada asalnya adalah kejelekan sejenis. Maka al jaza min jinsil amal. Oleh karena itu terdapat dalam hadis yang marfu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, namun di sanatnya terdapat pembicaraan, ya, namun maknanya benar. Ya, Nabi mengatakan man ahana syaibatin Siapa yang merendahkan orang yang beruban Maka lam yamut Dia tidak akan mati Hatta yaba'asallahu alaihi Sampai Allah kirimkan padanya Orang yang yuhinu syaibahu Menghina dia saat dia sudah beruban Menghina ubannya Ida syaba ketika dia telah beruban ya. Maka syaba itu berbeda dengan syabba. Eh, kalau syabba itu dari kata-kata syabab, muda. Eh, syabba ya syubu, eh, maka syabun anak muda. kebalikannya syaba ya Nah, artinya jadi tua. Nah, maka tua sama muda itu deketan deketan hurufnya, deketan cara bacanya. Ya, jadi anak muda eh, yang di puncak kekuatannya syabba ya subbu. Tinggal tajidnya dihilangkan, kemudian bacanya agak panjang dikit, itu artinya udah jadi tua. Nah, ya, ya, kalau dibaca syabba, nah, dah. Jadi orang yang punya uban Ya, eh, hadis ini dilihatkan oleh Ibnu Abi Dunya Balaron di kitabnya Al-Umru wa Syaib, Umur dan Uban. Ya, Ibnu Abi Dunya punya buku khusus tentang masalah uban. Nah, hal-hal berita-berita terkait dengan uban. Boleh jadi banyak asar di sana tentang masalah cerita orang tua dan orang yang beruban. eh, dilihatkan oleh Ibnu Abdulnya Balaron yang dimaksud dengan Balaron adalah ucapan seorang ulama seorang penulis yang mengatakan ya, jadi Ibnu Abi Dunia itu berkata di bukunya ini balaghani an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam nah, telah sampai kepadaku satu hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau enggak menyebutkan sana eh, secara detail cuma mengatakan balaghani an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam itu namanya balaghani dan hadis dengan status balaghon sangat banyak di muwatta'nya Imam Malik. Namun wa fihi ma inqita'ihi eh, dan hadis ini di samping kita tentu balaghon itu kita Putus. Di samping kita ada perawinya Ibrahim bin Ibu Wallah alam berarti nggak langsung balaghani an Rasulillah maaf ya bukan balagoni an Rasulillah namun boleh jadi balagoni an fulan dan an fulan nah, dan salah satu perawinya adalah Ibrahim bin uh, bin Surma dan antara Ibn Abi Dunya dengan fulan pertama balagoni an fulan itu inqita terputus nah tentang orang ini bermain mengatakan pun khabith dan sebaliknya, ya, maka ini menghinakan maka dapat balasan dihinakan. Bahwa roda dan terdapat hadis dari Anas marfu'an secara marfu' dengan redaksi man akroma ma akroma syabun saykhan lisinihi. Tidaklah ada anak muda yang memuliakan orang tua karena usianya illa qayadallahu lahu kecuali Allah akan kalau makna latar Allah akan ikatkan untuknya Terjemah bebasnya Allah akan datangkan untuknya menyukrimuhu inda sinnihi. Orang yang akan memuliakannya pada di usia yang sama dengan usia orang yang dia muliakan. Dia memuliakan orang yang berumur 50 tahun. Ya, maka karena dia memuliakan orang tersebut, maka nanti ketika anak muda ini umurnya 50 tahun, Allah akan datangkan orang yang juga memuliakannya. Diatkan oleh Tirmidzi dan Baihaqi di soal Iman. Namun Al-Albani menilai uh, hadis ini adalah hadis yang mungkar. Mungkar salah satu maknanya adalah diriatkan oleh perawi yang sangat daif. Yang <coughs> mungkar uh, salah satu maknanya adalah daifun tidak. Ya, maka ada dua hadis yang menunjukkan tentang masalah Eh, balasan semisal terhadap sikap kita kepada orang yang lebih tua. Namun dua-duanya hadisnya bermasalah ya meskipun secara makna umumnya adalah benar karena dia adalah bagian dari hal jazaul ihsan ilal ihsan dan bagian dari tsummakan akibatul ladina asa asa usua ya, maka kalau menggunakan eh, dua ayat yang menjadi kaidah umum ini maka makna dari dua hadis tersebut benar meskipun ya, kalau e, sanatnya bermasalah maka jika kita menghormati orang yang lebih tua kita tunaikan haknya maka Allah akan ya, datangkan Allah akan mudahkan untuk kita orang yang akan menunaikan hak kita saat kita tua sebagai balasan untuk kita karena Eh, sejenis dengan kebaikan kita. Wasyati alaika yaumun maka Anda akan mengalami satu hari di mana di hari tersebut Anda jadi orang tua, musinan, orang yang lanjut usia. Yang orang yang lanjut usia itu fisiknya lemah, badannya lemah, indranya lemah. Yang semula matanya tajam sudah tidak lagi tajam, yang semula telinganya peka ya, ini sekarang sudah tidak peka maka ketika itu Anda membutuhkan orang-orang di sekeliling Anda yang menunaikan hak Anda dan menghormati Anda dan menghormati Anda. Fa kunta mudayyan ma'ahum namun jika Anda menyia jika kita menyia hak mereka orang-orang yang lebih orang-orang sepuh tersebut saat kita muda maka al-jaza min jinsil amal. Ingat maka jangan kaget jika Allah datangkan orang-orang yang akan juga menyanyiakan hak kita kama untuk tudanu. Sebagaimana Anda berbuat, Anda akan mendapatkan balasan. Tentang kalimat kama tudinu tudanu diriatkan sebagai hadis akan tapi kalau dinisbatkan sebagai hadis Nabi tidak sahih. Wahadis Sunatul sunatun madiyah Inilah kebiasaan yang telah berlalu eh, di dunia manusia dan telah diketahui. Manusia pun mengetahui kebiasaan ini dalam realitanya, realita kehidupan, tamamal ma'rifah. Betul-betul manusia mengetahui dan menyaksikannya. Fihim wa fi khairihim. Di tengah-tengah mereka ataupun di tengah-tengah orang lain. Maka menjadi kewajiban orang yang menginginkan kebaikan untuk dirinya, untuk bertakwa kepada Allah, dan di antara bentuknya adalah menunaikan hak orang yang lebih tua. Dan adalah dia menunaikan, ya, memperhatikan hak tersebut dengan motivasi mencari pahala, karunia, nikmat dan pemulihan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan poin yang kelima yang ya, yang membantu kita untuk bisa menunaikan untuk bisa melakukan amal soleh secara kontinu dan terus menerus berkelanjutan adalah dan kita merenungkan kondisi yang sangat bagus, sangat berkah yang dimiliki oleh salafun saleh. Mereka memiliki adab eh, kepada orang-orang yang sepuh, penghormatan, wa kir penghormatan, watakdirin dan penghargaan. Eh, kalau takdir dalam kalimat semacam ini artinya penghargaan. Eh, karena takdir maknanya banyak sekali bisa artinya takdir Allah, bisa artinya dikira-kira, eh, diandai-andai, eh, mukodar, eh, bisa artinya penghargaan. Wakiyamin bihukukim dan menaikkan hak orang-orang yang lebih tua. Fata'a dalikal amra maka jika anda merenungkan kondisi salaful ummah tersebut maka anda kemudian akan menunaikan Eh, perkara tersebut. Satu hal yang telah ditunaikan oleh salafun saleh, para pendahulu kita. Maka jika kita mentelaah buku-buku sejarah, sejarah para sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, maka kita akan jumpai akhbaran azbah eh, Cerita-cerita, berita-berita yang segar dan perjalanan hidup yang semerbak wangi yang dialami oleh mereka salafun saleh. Kita jumpai, Anda jumpai ini anak muda, generasi muda para sahabat, generasi muda tabi'in itu fi adab. Sangat-sangat beretika, sangat sopan, sangat memiliki orang Jawa unggah-ungguh, sopan santun. Fi ihtiram sangat menghormati orang yang lebih tua. Fata'allam maka kita bisa belajar melalui sejarah mereka ini bagaimanakah adab yang mulia, bagaimanakah akhlak yang luhur. Walakin man matat hayatu akan tapi orang yang habis hidupnya. Wan soromat dan telah putus sudah e, indahnya masa mudanya. E, keindahan masa mudanya itu telah putus telah hilang dalam keadaan maftunun. Dia terfitnah, tersesatkan karena hobi mentelaah cerita para pemain bola. Nah. Al-la'ibin, para pemain bola. Mana aslinya al-la'ib artinya pemain, namun Uh, dalam konteks uh, bahasa orang Arab sekarang laibin pemain itu pemain bola. Ini makna ufinya itu pemain bola. meskipun ya sebenarnya pemain yang lain juga bisa disebut laibin lughatan. Pemain basket atau pemain namun uh, yang lainnya olahraga yang lainnya semua bisa disebut laibin lughatan. Namun makna ufinya orang Arab laibin itu pemain sepak bola. Wal fananin dan uh, para seniman. Nah, orang yang habis waktunya, eh, telah hilang masa mudanya, telah telah habis eh, memorinya untuk merekam eh, cerita-cerita artis, pemain bola ya. dan semacam mereka-mereka, maka tidaklah mungkin ayat ta'aruf. Tidaklah mungkin mereka mengetahui akhlak yang unggul, an-nabilah yang ya, yang mulia. Ya, akhlak yang unggul dan mulia ini yang dimiliki oleh salafun saleh. Ya, oleh generasi uh, pendahulu kita yang saleh, ar-ra'iul awal, itulah generasi awal umat Islam. Generasi yang penuh dengan keberkahan. Fama asadah hajatina maka betapa kita sangat membutuhkan untuk mentelaah ya, sejarah mereka salafus saleh hatta min al khair Allah kanu ali sehingga kita bisa menambah kebaikan yang mereka miliki. Maka beliau katakan di antara kajian yang urgen, yang mendesak, yang perlu disebarluaskan adalah kajian tentang sejarah ya, kehidupan salaf, eh, salafus saleh dan eh, potongan-potongan kehidupan mereka ya, yang dari situ kita bisa ambil pelajaran tentang akhlak, pelajaran tentang masalah etika. Memangka nabihim asbah kana dzalika fihi akmal. Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, siapa yang uh, paling mirip dengan mereka, maka dia paling sempurna. Maka dia adalah manusia yang lebih sempurna. Wa ma'ajmala dan betapa indahnya perkataan seorang penyair. Karir alaiya hadisahum. Ulang-ulangi lagi untukku cerita tentang mereka. Cerita tentang manusia-manusia pilihan. Ya hadi, wahai orang yang ya, makna aslinya adalah penggiring unta. Ya, hadi, ya, pakai h itu penggiring unta. Maksudnya ya, uh, wahai pemimpin atau wahai ya, dalam hal ini guru dan semacam itu, pembimbing. Ya, maka wahai guru, ya, cerita, ulang-ulangi lagi untukku cerita tentang mereka, manusia-manusia pilihan. Fahadisuhum yujlil wa'ada sodi. Sungguh cerita tentang mereka itu membersihkan hati yang berkarat. Ya, hati yang berkarat, itu karatnya hilang semua dengan menyimak, mentelaah cerita-cerita yang luar biasa yang ada pada mereka. Bagaimanakah mereka perhatian, mereka pelit dengan waktunya, bagaimana mereka sungguh belajarnya, bagaimanakah mereka baktinya sama orang tua, bagaimanakah semangat mereka untuk uh, memberi manfaat kepada lingkungan dan sekeliling. Semuanya cerita-cerita yang luar biasa. Yang jika kita baca, kita telaah sekarang ini, maka itu seakan-akan cuma ada di negeri dongeng. Nah, pada itu sebuah realita yang pernah terjadi. Ya, kemudian catatan kaki di sebelumnya, minal mu'sifil haqqan, betul-betul satu hal yang sangat menyedihkan. Minal mubuki, hal yang membuat menangis. Sidqan betul-betul membuat menangis. Ya, Ba'du nasyi'ah sebagian anak muda, ya, ia tak ada bersikap kurang ajar kepada orang-orang tua. Orang-orang yang sudah sepuh. Ya maka mereka seakan-akan tidak mengenal hak orang yang e, hak orang yang sepuh dan tidak menunaikan kewajiban untuk e, kewajiban kewajiban kepada mereka. Bahkan di antara mereka ada yang boleh jadi melakukan kezaliman kepada orang yang lebih tua dengan bentuk mencaci maki dan berbagai macam gangguan yang lain. Maka haula maka haula inasiyah maka mereka mereka anak muda ini Meskipun kalau di Saudi beliau bilang Inka nukilah nah, anak muda yang yang kurang ajar sama orang tua itu masih sedikit jumlahnya. Ya, kalau di Indonesia salah besar ini ya. Nah, Balkanu kathrah. <laughs> Kan? Bahkan mereka itu banyak sekali. Nah, kurang ajar sama orang tua termasuk sama orang tua. Ya, bunuh orang tua, mencaci maki orang tua, ngancam-ngancam orang tua karena minta disebelikan sepeda motor, ndak orang tuanya ndak belikan Yajib alaihim ayaudu ilallahi audatan sadiqah Maka wajib mereka untuk kembali kepada Allah bertobat Dengan tobat yang benar Dengan mengetahui dan hak mereka-mereka Ada hak orang tua, hak orang yang lebih tua Dan menunaikan kewajiban kewajibannya Dan, dan mereka merasa diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dengan betul-betul merasa diawasi sebelum hilangnya waktu Hilangnya kesempatan Yaitu sebelum datangnya ajal Atau uh, kesempatan di sini adalah meninggalnya orang tersebut. Karena kalimat selanjutnya, maka min insanin maka betapa banyak orang yang dulu di tempatnya di rumahnya ada sinin. Orang yang sepuh boleh jadi itu orang tua, boleh jadi itu kakek. Yang dia tidak tunaikan haknya, dia tidak melaksanakan kewajibannya. Setelah orang tersebut meninggal mat, eh, meninggal dunia, mati dan meninggal dunia, lahikahu adamun maka kemudian dia pun mendapatkan penyesalan yang sangat mendalam, asafun sedih, kesedihan yang sangat besar karena telah ceroboh dan telah menyanyiakan hak orang tua. Kemudian eh, akhirnya bingung bertanya apa bakti saya yang bisa saya lakukan kepada orang tua saya setelah orang tua saya meninggal. Maka di antara nama kembali ke atas, di antara contoh dan contoh menghormati orang yang lebih tua adalah apa yang ada dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar radhiallahu anhuma. Pada satu hari Nabi berkata kepada para sahabat, ya, ngetes para sahabatnya, sampaikan kepadaku tentang pohon yang pohon tersebut adalah permisalan untuk mukmin. Maka orang-orang yang ada kemudian Ja'ala menyebutkan eh, berbagai macam pohon-pohon yang ada di Badui. Artinya yang ada di kampung Badui yang mereka Badui itu ya, kampung Badui itu tinggal di sekitaran oase. Di, karena Badui di masa silam artinya adalah orang nomaden. nomaden yang tinggal di sekeliling oase. Mereka di situ memanfaatkan air yang ada sampai air oase habis, setelah itu mereka pindah ke oase yang lain. Dan terjadi terjadi pertempuran antara satu suku dengan suku yang lain karena rebutan oase. Itu Badui. Maka mereka sebutkan berarti mereka sebutkan sejumlah nama-nama pohon yang ada di sekitar oase kampung Badui. Ibnu Umar mengatakan ya, wa ulqiya fi Ya, ada ya, ada ilham dalam diriku raw'i dalam hatiku. Bahasanya nah, eh, pohon yang Nabi maksudkan adalah pohon kurma. Maka sebenarnya aku ingin mengatakannya. Ternyata faida asnanul kau. Aku adalah anak yang paling muda, orang yang paling muda di majelis itu. Eh, dan sebagai bentuk penghormatan beliau pada eh, beliau merasa tidak layak, merasa dan ngasih jawaban yang bagus, yang itu mempermalukan orang-orang tua-tua. Nah, Eh, tidak menghormati orang tua. Ya. Eh, dalam kondisi ini babnya bukan bab maksiat. Ya, babnya bukan bab maksiat. Kalau babnya maksiat wajib. Wajib ngomong. Ini babnya bukan bab maksiat, ya biasa saja. Ya, cuma teka-teki silang biasa. Ya, kemudian tidak ada berdampak dengan maksiat. Dan belum melihat bahasanya ya, dia adalah yang paling mudah. ya, maka antara bentuk menghormati orang tua adalah sikap beliau ini ya, ya, tidak kemudian ya, menyampaikan satu kata-kata yang itu mempermalukan orang tua selama itu babnya bukan bab maksiat ya. Ya biarin tidak apa apa lah dijawab dengan semacam itu tidak apa-apa. Apalagi nanti juga ada jawabannya dari Nabi. Fahabu maka aku segan untuk berbicara. Setelah semua mereka diam dan belum uh, tidak ada yang memberikan jawaban yang tepat, barulah Rasul mengatakan hian nakhlah. Pohon yang merupakan permisalan tepat untuk seorang mukmin adalah nahlah nakhlah pohon kurma. Maka kita jumpai di sini etika dan adab anak muda yang cerdas di hadapan orang-orang tua. eh, maka bukanlah etika kemudian bukanlah termasuk sopan santun Islam. Ya, so, anak muda itu menonjolkan kepintarannya di depan orang-orang tua. Wal amsila ala dalika kathira maka contoh untuk hal ini sangatlah banyak. saya dzikru syai'in minha yang sebagiannya nanti akan disebutkan. Ini lima kiat continue untuk beramal. Ya. Maka ringkasnya tadi beliau sampaikan yang pertama adalah mengetahui dalil disyariatkannya satu amal. Ya. Ini kita ambil pelajaran secara umum, tidak hanya mencakup menunaikan hak kibarus ini, namun juga amal-amal yang lain mengetahui dalil disyariatkannya suatu amal kemudian ya dari dalil Quran dan Sunnah kemudian e, minta tolong kepada Allah Subhanahu Wa Taala berdoa mohon pada Allah agar bisa melaksanakannya dan kontinu melaksanakannya ya, kemudian mengetahui fadilah dan manfaat melakukan satu amal ya, Eh, kemudian yang keempat ini ya, agak khusus untuk poin yang kita bahas. Ya, ada satu kaidah tadi nutudanu atau al jaza min jinsil amal. Kemudian yang kelima adalah membaca ya, sejarah kehidupan salafus saleh dalam mempraktekkan amal tersebut. Gimana mereka dalam melakukan amal tersebut? Ya. Maka kemudian ada pun hak orang yang lebih tua yang disuruhkan oleh Islam dan diperintahkan oleh eh, oleh Islam ya, ada sebagai berikut. Yang pertama adalah menghormatinya. Sebagaimana dalam hadis, bukanlah umatku orang yang tidak menghormati orang yang lebih tua di antara di antara kami. Dan ini adalah kalimat penting yang mengandung makna yang agung dan luhur sekali. Maka orang yang lebih tua itu yuwakar dihormati. Artinya orang yang lebih tua tersebut hendaknya memiliki makanah kedudukan dalam jiwa kita, dalam hati kita. Punya manzilah kedudukan dalam hati kita. Lau ihtiramun walau ikramun. Ya, maka dia punya hak untuk mendapatkan ihtiram, penghormatan dan dimuliakan. Dan hak yang nomor satu ini adalah muntolak ada titik bertolak dan inti dari menunaikan hak orang yang lebih tua. Jadi kalau disingkat, apa sih intinya hak orang yang lebih tua adalah dihormati. Mendapatkan penghormatan dari anak muda. Karena siapa? Kenapa kok, kenapa ini jadi titik tolak? Lianna. Karena siapa yang tidak menghormati orang yang lebih tua tidaklah mungkin dia menunaikan hak orang yang lebih tua. Maka menghormatinya adalah satu hal menjadi haknya. Dan pada waktu yang sama dia adalah rokizatun adalah inti untuk bisa melaksanakan semua hak-haknya dan eh, hak-hak e, orang tua dan e, semua kewajiban kita kepada orang tua. Dan yang namanya menghormati orang tua artinya orang tua tersebut dalam hati kita memiliki wakoron pemakanan, memiliki wibawa dan kedudukan. Eh, kita mengakui kodrohu eh, kedudukannya, makan atau kedudukannya dan manjilat tahu kedudukannya. Fahada hakun min hukukihi maka ini adalah diantara eh, diantara haknya. Kemudian yang kedua adalah ikram. Yang ini terdapat dalam hadis yang lain, hadis Abu Musa al-Asari. Nabi mengatakan di antara bentuk memuliakan Allah adalah ikram memuliakan ya, orang yang beruban dan dia adalah seorang muslim. Maka kita muliakan orang tersebut dengan semua perbuatan ya, yang ya, menjadi makna dari kata-kata memuliakan. Ya, apa itu contohnya husnul khitab? Berbicara yang baik, berbicara yang baik kepada orang yang tua ya, dan kalimatnya adalah kalimat menunjukkan kalimat penghormatan ya. bukan kalimat kurang ajar ya. ya nyebut namanya secara langsung misalnya eh, jangkar orang Jawa bilang nah ini bukan husnul khitab ya. namun pak siapa ya Dan usul khitab juga berkaitan dengan intonasi. Ya. Tentu kemudian bukan intonasi tinggi, bentak. Nah. Maka itu bukan hisnul khitab. <clears throat> Bukan ya, nah, cara berbicara yang baik dengan orang yang lebih tua. Wa tibul muamalah dan interaksi yang baik. Ya. Nah, tidak kemudian jadikan orang yang lebih tua jadi sasaran guyonan. Nah. Eh, sasaran ejekan ya, kalau sama temennya sendiri boleh jadi ngejek-ngejek oh, cemawa yang lebih tua tidak benar jamilu tawadud eh, eh, maka sikap-sikap yang baik tawadud dalam rangka mengambil hatinya mengambil cintanya agar dia suka dengan kita sebagai anak muda ya Wa ghair kami min suaril ikram dan bentuk-bentuk memuliakan yang lain. Ya, ringkasnya dua poin ini itu tidak ada ya, bentuk bakunya dari syariat. Ya, tidak ada bentuk bakunya dari syariat. Bagaimanakah bentuk baku menghormati orang yang lebih tua, memuliakan orang yang lebih tua, bentuk bakunya tidak ada. Ya, maka kembali kepada kaidah dalam masalah ini, sesuatu yang tidak ada bentuk bakunya dari syariat, tidak pula dari sisi bahasa Arab, maka kembali kepada tradisi dan budaya. Selama itu tidak melanggar syariat. Selama itu tidak haram. Selama itu tidak terlarang dalam syariat. Maka semua bentuk e, bentuk menghormati orang yang lebih tua. E, semua bentuk memuliakan orang yang lebih tua. E, maka itu satu hal yang diperintahkan. Satu hal yang diperintahkan. Kalau misalnya di budaya Jawa, misalnya ya, pakai bahasa komo itu bentuk menghormati orang lebih tua, ya maka ya, maka berusaha untuk mempraktekannya adalah bentuk dari mengamalkan dua hadis Nabi di atas. Ikram di syaibah muslim, eh, malam yuakir kabirona, ya, maka jika di antara bentuk e, eh, memuliakan orang yang lebih tua, mempersilahkan dia yang masuk ketika kita datang bareng di satu ruangan, maka beliau yang kita minta masuk terlebih dahulu, kita di belakangnya, bentuk penghormatan. jadi ya. Dan antara bentuk memuliakan orang yang lebih tua adalah ya, kita meminta saran. Ya, meminta saran, kita mau punya apa, ya, punya keinginan untuk melakukan satu hal, ya, maka minta saran. Ini sebaiknya bagaimana? Orang tua itu senang. Nah, oh, kok dia dan kok kita minta saran pada beliau? Ya. Mungkin suatu hal yang merasa, merasa dia dimuliakan. Ya. Karena dia dimintai saran itu orang sangat ya. Dan di antara bentuk menghormati orang yang lebih tua adalah menjadi pendengar yang baik. Kan orang yang lebih tua itu punya hobi suka cerita. Nah, itu uh, normalnya orang tua. Nah, itu suka cerita, cerita tentang masa mudanya, cerita tentang anaknya, cerita tentang cucunya, cerita maka jadi uh, anak muda yang menghormati orang yang tua adalah ya jadi pendengar yang baik. Konjimbat, nonton tambah. <laughs> ya biarkan beliau cerita sepuasnya ya jangan kemudian asik cerita kemudian kita pamitan gitu ya <laughs> pas eh, lagi asik-asiknya uh, lagi klimak ceritanya ke mana dan serem bah pamit gitu <laughs> namun ya tunggu sampai kurang lebih ya sudah anti klimaks sudah kemudian titik gitu ya, ya kita baru pamit ya maka jadilah pendengar yang baik. Ya. Dan, eh, dan di antara bentuk menghormati orang yang lebih tua, ketika kita duduk bareng, ya, kita ya ketika kita, kita mau pergi kita pamit, itu bentuk menghormati ya, dengan berbagai macam bahasa pamit, parang atau apa yang lain pakai bahasa Jawa atau uh, bahasa yang lain, itu bentuk menghormati. Tidak kemudian kita tadi uh, duduk sama beliau tiba-tiba beliau itu tadi masnya tadi kemana tadi? <laughs> Ah, wah sudah pulang mbak. <laughs> Eh, ya, peribahasa Indonesia mengatakan orang yang sopan itu datang tampak muka pergi tanpa punggung. Eh, ya datang tampak muka. Ya datang itu tidak asal nyelonong. Ya, pakai keluar Ya Eh, dengan orang yang dituakan di situ. Eh, ya, kemudian eh, apa asal masuk saja kayak terminal kata orang, ya. masuk dan pergi seenaknya. Maka ketika kita main di kos orang nginep ya ngomong sama ibu kos sama bapak kos nggak kemudian tiba-tiba ada di situ kemudian tiba-tiba hilang dari situ kan ini datang nggak tanpa muka pergi nggak tanpa punggung Ya. Artinya pamit, datang itu klonwon, pergi itu pamit. Itu bentuk menghormati menghormati orang secara umum dan menghormati orang yang lebih tua secara khusus. Kemudian yang ketiga adalah eh, kita memulai memberikan salam kepadanya sebagaimana dalam hadis yang muda mengucapkan salam kepada yang tua. Yang berkendaraan mengucapkan salam kepada yang jalan kaki. Maka jika dan salam di sini bisa kita ya, kita maknai secara umum, secara luas, menyapa. Maka anak muda seharusnya menyapa duluan orang tua. Dan sapaan dalam Islam yang paling bagus adalah ucapan salam. Ya. Namun jika dia bukanlah seorang Muslim, ya, maka disapa duluan dengan bahasa-bahasa sapaan yang ada di uh, budaya masyarakat setempat. Maka jika Anda menjumpai orang yang lebih uh, lebih sepuh, maka janganlah Anda menunggu agar dia yang memulai menyapa Anda. Bal syari bahkan bercepatlah dan bersegeralah memberikan sapaan dan sapaan yang terbaik adalah ucapan salam dan sapaan tersebut di, disampaikan bikuli adabin bin wahtiramin dengan penuh penuh adab dan penuh penghormatan. Yeah. Nah, salamnya jangan sambil bentak kan. Kemudian melaksanakan hadis. Nah, namun tidak eh, <laughs> kan benar kalau kemudian pakai bahasa bentak misalnya. Namun mengucapkan mendalam mengucapkan salam itu bentuk menghormati namun masih ada catatannya bikuli adabin wahtiramin cara penyampaian tadi ya, dengan penuh uh, adab dan penghormatan bikuli taukirin walutfin dan penuh dengan penghormatan dan kelembutan. Dan hendaklah Anda pertimbangkan juga keadaannya sebagai orang yang sudah tua. Maka jika pendengarannya sehat, ya, masih normal, Anda bisa mengucapkan sapaan atau ucapan salam dengan suara yang dia dengar tanpa mengganggunya, tanpa memekakkan telinganya. Ya. dan karena disebabkan usianya sudah lanjut, sakula sam'uhu, maka ya, pendengarannya itu berat ya, turai dalika maka anda bisa pertimbangkan hal tersebut intonasinya lebih naik yang dia ngerti kalau kita menegurnya dan menyapanya kemudian di antara contoh bentuk ini kalau bisa kita katakan nomor tiga ini adalah contoh ya, contoh dari nomor satu nomor dua inti dari hukukul kabir kabir ya taukir memberikan penghormatan, memberikan pemuliaan. Gimana contohnya? Contohnya mak, contoh yang berdalil. Kemudian bentuk yang lainnya adalah jika anda ya, bicara dengan orang yang berusia tua, maka panggillah dia dengan panggilan yang lembut. Ya, misalnya dalam bahasa Arab, wahai paman, ya ami, atau semacam itu. Hmm. Ihtiraman lisinihi untuk menghormati usianya, kedudukannya dan kedudukannya. Ya, sebagaimana dari Abu Umamah Ibn Sahal radhiallahu anub yang mengatakan eh, kami sholat bersama Umar bin Abdul Aziz sholat duhur. Thumma kharajna kemudian kami keluar dari masjid hatta takhulna sehingga kami bertamu di rumahnya Anas bin Malik. Ya, itu setelah eh, setelah selesai zuhur solaina ya, kami telah selesai salat zuhur dan bertamu fajarnahu yusalli al asra maka kami jumpai beliau salat asar maka aku katakan ya ami ini jadi mahal syahid ya, ini jadi mahal syahid bentuk penghormatan dengan menggunakan panggilan yang menghormati ini, ya, panggilan yang menghormati wahai paman ya, Nah, ini boleh jadi nggak ada hubungan ya, paman sama sama Anas, namun cuma sebagai bahasa penghormatan. Wahai paman. Maka itu umum di di bahasa Jawa pun ya nggak pernah hubungan apa-apa ya le, nah. Padahal D gitu ya, padahal nggak ada apa-apanya, bukan Pak D-nya, bukan Pak Le-nya. Itu telah jadi bahasa standar, di bahasa di bahasa Arab pun bentuk penghormatan kepada orang meskipun bukan tidak ada hubungan darah apapun dengan uh, dengan dia. Kita katakan ya ambi, wahai paman. Kalau dia bilang le, ya pak de. Nah. Ya. Maha salat Allah di solaita, salat apa yang kau kerjakan? Maka beliau mengatakan al asr, salat asar. Wahadi salat Rasulullah dan inilah salat Rasulullah yang kami, kami dulu salat bersama beliau. Makanya jadi mahal syahid adalah ya ammi. Memanggil dengan panggilan yang menghormati dan memuliakan. Dan dari uh, dan uh, tentu bentuk panggilan dengan panggilan yang menghormati dan memuliakan berbeda-beda dengan perbedaan tempat dan masyarakat. Kemudian dari Abdurrahman bin Auf radhiallahu beliau mengatakan pada saat saya berdiri di soft di barisan pasukan kaum muslim saat perang Badar. Aku uh, eh, tu an yamini wa shimali, aku melihat ke kanan dan ke kiri. Maka aku lihat ada dua anak muda minal ansar dari ansar. satin asnanuha. Ya, yang sangat belia usianya. Asnan di sini jamak dari sinun dalam artinya usia. Bukan uh, gigi. Ya. Non usia. Yang ketika itu kata Abdurrahman bin Auf, eh, temannya itu aku berangan-angan angan seandainya aku baina atlaq min huma, aku itu lebih kuat dan lebih hebat daripada keduanya. Fakhumazani ahaduhuma, maka salah satu dari keduanya itu menyentuhku, memegangku, kemudian menyapa, ya ammi, wahai paman. Ini jadi mahalus syahid. Ada ungkapan penghormatan. Ya ammi wahai paman, hal takrif Abu Jahal? Apakah engkau tahu mana yang mana sih yang namanya Abu Jahal? Aku mengatakan iya. Apa perlumu dengan Abu Jahal? Ya ibnu akhi. Ya, wahai keponakanku, meskipun itu bukan keponakannya. Ya, cuma bahasa ya, bahasa ungkapan sayang dengan anak muda. Ya ibnu akhi. kal maka Eh, eh, anak tersebut mengatakan aku diberitahu bahasanya dia suka mencaci maki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, waladi nafsi biadi demi dia kemudian anak muda ini mengatakan demi Allah zat yang jiwa ku ada di tangannya seandainya aku melihat dia la fariku sawadi sawadahu maka sosokku dan sosoknya tidak akan berpisah sampai hatta yamuta al ajalu minna Siapa yang paling cepat mati di antara kami berdua <clears throat> ya. <clears throat> Maka kasih kemudian setelah itu lewatlah Abu Jahal dan Abdurrahman bin Auf mengatakan itu Abu Jahal. Maka dua orang kemudian langsung mengejarnya secara cepat kemudian uh, uh, menyerang Abu Jahal dan matilah Abu Jahal, ringkat, uh, singkat cerita Abu Jahal mati di tangan dua anak muda Ansar ini. Dan begitu mereka mereka berhasil bunuh Abu Jahal, mereka ke tempat Nabi. Dan semuanya mengaku, wahai Nabi, aku yang membunuh Abu Jahal. Temannya mengatakan, enggak wahai Nabi, aku yang bunuh Abu Jahal. Enggak. Nah, yang satu bilang, enggak, aku yang bunuh Abu Jahal. Dan Nabi mengatakan, kamu berdua yang bunuh Abu Jahal. ya, makanya yang jadi mahalu syahid adalah, ya ammi, ya, wahai paman. Ya, gunakanlah bahasa uh, penghormatan, bahasa pemuliaan. Ya, kemudian uh, yang kelima contoh bentuk menghormati orang yang lebih tua adalah mempersilahkan dia lebih dulu untuk ngomong. Ketika kita ya, dengan orang yang lebih tua, ya, maka yang jadi jangan kita yang jadi menguasai pembicaraan dan yang pertama kali bicara dan yang banyak bicara. Persilahkan beliau untuk berbicara terlebih dahulu. Wa dalam fil majelis dan mempersilahkan lebih dulu dalam duduk. Mempersilahkan untuk masuk dan untuk tempat uh, cari tempat duduk jangan orang tua ah, biar tuahan kursi yang ada kan nah, eh, namun ya mempersilahkan beliau untuk duduk terlebih dahulu demikian juga dalam fitrah dalam masalah makan mempersilahkan beliau yang kemudian uh, eh, ngambil makan terlebih dahulu Bayu kodam fituhul dengan mempersilahkan lebih dulu beliau dalam masuk dalam satu ruangan ini semua adalah di antara hak mereka sebagaimana dalam saya Bukhari dan saya Muslim dari Sahal ibn Abi Hatmah beliau mengatakan e, pergilah ada dua orang Abdullah bin Sahal dan Muhaisah bin Mas'ud ibn Zaid pergi ke Khaybar dan Khaybar ketika itu sudah damai Fatafarok kalau keduanya berpisah e, maka setelah berpisah kemudian Muhaisah e, ya, menemui Abdullah bin Sahal yang ternyata dia telah berlimbah darah, bersimbah darah, berlumuran darah. Qatilan dia dibunuh. Dia dibunuh dan ini di kampung Yahudi di Khaybar. Akhirnya kemudian Muhaisa pun memakamkannya. Dan dia tiba setelah itu tiba saja di kota Madinah. Maka berangkatlah Abdurrahman bin Sahal berarti eh, saudaranya ya. Abdul bin Sahal ini Abdurrahman bin Sahal dan uh, eh, eh, Muhaisah serta Huwai uh, eh, Huwayisah Muhayisah dan Huwayisah yang dua-duanya adalah anaknya Mas'ud Mas'ud bin Zaid ketiganya menghadap Nabi Shallallahu alaihi wasallam maka Abdurrahman bin Sahal itu kemudian mulai berbicara maka dia yang berbicara pertama kali mengungkapkan masalahnya Ya, kalau siapa uh, saudaranya dibunuh dan kemungkinan besar yang dia tuduh adalah orang oh, Yahudi. Maka Nabi menegur perbuatan Abdurrahman. Nabi tegur dengan mengatakan kabir kabir. Dahulukan orang yang lebih tua. Dahulukan orang yang lebih tua. Kenapa Nabi tegur bahwa ahdasul kaum? Karena Abdurrahman bin Sahal itu adalah yang paling muda dari tiga orang yang menghadap Nabi. Maka setelah ditegur dapat teguran dia pun diam. Akhirnya kemudian dua orang yang lain ya itulah yang kemudian berbicara. Ya, maka intinya ya, keluarga ya, Sahal ya, menuduh Yahudi lah yang membunuh ya, Abdullah bin Sahal. Fakal maka Nabi mengatakan atahlifuna. Apakah kalian berani bersumpah? Dan dengan itu kalian berhak untuk membunuh orang yang kalian curigai. Hmm. Nah. Kalau mereka mengatakan e, mereka bertiga mengatakan bagaimana mungkin kami bersumpah dan kami tidak menyaksikan kalau si fulan secara pasti si fulan Yahudi yang membunuhnya. Maka Nabi katakan tubrikum Yahudi. Yahudi itu bisa uh, bebas bikhamsina dengan bersumpah 50 kali. Ini satu satu perkara yang dalam uh, dalam ilmu fikih dalam kitab fikih disebut masalah babul kosama ya, bersumpah 50 kali untuk membebaskan dari tuduhan maka mereka pun mengatakan bagaimanakah kami percaya dengan sumpahnya orang kafir hmm. maka dalam babul kosama ada, kosama ada satu kasus pembunuhan ada seorang itu uh, mati Eh, dan ada satu satu orang yang dicurigai oleh keluarga korban. Namun keluarga korban ini tidak punya bukti. Keluarga korban ini tidak punya bukti. Eh, eh, maka dalam kondisi ini, maka jika mereka keluarga korban mau bersumpah, maka mereka berhak dengan indikator ini bermusuhan dengan itu, ini mati di rumah itu. Ini orang mati ini di rumah di halaman rumah si namun nggak ada bukti kalau si fulan yang membunuh. Namun si fulan ini bermusuhan dengan korban. Ya, maka untuk bisa mengkisas orang itu ya, keluarga korban harus bersumpah. Ya, ya, bersumpah dengan sumpah yang sangat muakat sebanyak 50 kali sumpah. Menegaskan kalau itulah pembunuhnya. Nah, namun ini mereka disuruh bersumpah tidak mau. Kalau gitu kamu kalian terima sumpahnya orang Yahudi. Kalau kami bukanlah pembunuhnya. Mereka juga nggak mau menerima sumpahnya orang Yahudi. Akhirnya Faakolahun Nabi Shallallahu alaihi wasallam Maka solusinya kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam akola membayar dia. Membayar dia kematian orang-orang eh, eh, uh, tersebut min ingdi dari hartanya Nabi. Ya, maka Nabi kemudian membayarkan dia uh, eh, orang korban ini kepada keluarganya. Asyahid yang jadi dalil di sini sabda Nabi ketika ada anak muda yang bicara lebih dulu padahal di situ ada yang lebih tua Nabi katakan kabir dulu kan yang lebih tua dulu kan yang lebih tua yuridu sinna yaitu lebih tua usianya ya demikian yang kita baca kesempatan